أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام وشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبه في الدارين آمين ما زلنا في فصل في مجرب الرزق وما يمنع الرزق إلى أن قال Sabata bihadzal hadis anna irtikabaz dzanbi sababu hirmanir rizq. Khususan al-kizib yurisul faqra. Waqad warada fihi hadisun khas. Wa kadza naumus subhati yamna'u rizqa. Kita masih di dalam bab mengenai perkara-perkara yang dapat mencegah datangnya rizki atau mempersempit rizki dan perkara-perkara yang meluaskan rizki atau memperbanyak rizki. Katanya di sini telah ditetapkan dengan landasan hadis tadi yang disebutkan pada pelajaran yang lalu. Hadisnya adalah la yaruddul faqla qadra illa du'a wa yazidu fil umri illa al bar fa inna rajula la yuhramu rizq bidzan bidzambin yusibuhu itu hadisnya yaitu tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang menambah umur panjang kecuali kebaikan dan seseorang itu akan diharamkan rezekinya karena dosa yang dia lakukan bahwasanya dengan landasan hadis tersebut, perbuatan dosa itu dapat mencegah seseorang mendapatkan rezeki. Khususan al-kizib. Nah ini. Lebih-lebih dosa bohong. Itu dapat mewariskan atau menyebabkan orang yang melakukannya itu fakir. Bagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya kefakiran di sini bukan harus kefakiran harta. Tapi kefakiran di sini yang lebih parah itu adalah kefakiran hati. Jadi hatinya selalu merasa fakir sehingga dia selalu membutuhkan kepada manusia. Itu adalah seorang yang fakir itu namanya. Kalau fakir harta tapi hatinya tidak fakir itu bagus. Itulah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun fakir tapi dia tidak merasa fakir, tidak membutuhkan kepada orang. Artinya fakirun itu adalah seorang yang membutuhkan. Di sini kalau seseorang itu suka berbohong maka dia itu akan menjadi seorang fakir. Fakir harta, fakir hati juga. Apalagi kata beliau di sini terkait dengan kebohongan itu ada hadis yang khusus yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang kalau berbohong itu akan didengar bau kebohongannya itu sampai dari tempat satu mil sebelumnya. Dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Wala yazalu rajulu yasduku hatta yasdiqan, wala yazal kazzabu yakzibu hatta yuta indallahi wa la yazul rajulu yakzibu hatta yuta indallahi kazzaban. Masih saja seorang itu suka berbohong sampai suatu waktu dia akan dipanggil dan digelari oleh Allah taala sebagai seorang pembohong. Nah, jadi bohong itu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fulan sudah makan padahal belum makan fulan tidak tidur padahal tidur. Nah, itu adalah kebohongan. Hukumnya adalah doa. dosa dan dapat mencegah turunnya rizki. Nah, jadi karena kadang manusia seperti itu, nggak sadar diri, ternyata apa yang dia alami itu karena ulahnya sendiri. Dan itu sudah sebuah sistem yang berlaku di dunia. Jadi kalau ada seseorang yang mendapatkan rizkinya serat, Ya jangan salahkan siapa-siapa, itu dirinya sendiri yang berbuat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Untuk apa? Liyuzikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarjun. Jadi itu semua terlaksana dan terjadi itu karena rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Supaya kita tahu ini loh akibatnya. Kalau kita berbuat dosa itu ini akibatnya. Jadi sebab dan akibat itu pasti ada. Baik merupakan sebuah kebaikan ataupun merupakan sebuah keburukan itu pasti ada akibatnya. Suatu terjadi karena sebab dan suatu sebab akan berakibat. Itu pasti. Nah, jadi kalau kita tahu bahwasanya kalau kita makan akan kenyang. Kalau kita tidak makan akibatnya akan kalau kita tidak tidur akan pu. Kalau terlalu banyak tidur juga pu. Pusing. Jadi semua itu ada sebab, ada akibat. Hmm, gak mungkin kamu tidur, bangun tidur langsung kawin gitu kan nggak gitu. Jadi harus ada prosesnya, ada sebabnya. Ada nadroh dulu, ada lamaran dulu, ada fathah dulu, baru ada perkawinan dulu, baru kemudian ada pernikahan. Nah, jadi seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin ada suatu akibat tanpa ada sebabnya. Nah, oleh karena itu, jadi yang menyengsarakan diri itu sebenarnya itu siapa? Kita sendiri. Yang membahagiakan diri itu siapa sebenarnya? Kita sendiri. Walaupun Allah SWT yang telah menakdirkan, tapi kan kita perintahkan Allah Ta'ala untuk beramal. Terserah. Fakullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu melakukan tindakan atau tindak tanduknya sesuai dengan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa gulik malu fasayarallahu amalakum warasulu. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semuanya untuk beramal. Karena semua amal itu akan dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, berarti apa? Yang harus itu cuma beramal. Amal itu ada dua, terserah kalian. Kalian ingin bahagia, maka beramallah dengan amal toh, to'at. Kalau ingin sengsara, amallah dengan beramal maksiat. Nah, yang mendapatkan dan merasakan efeknya siapa? Kita sendiri. Sedangkan apakah ada dosa yang dibawa keturunan atau diwariskan kepada anak keturunannya? Tidak ada. Apasnya iya. Akibat daripada apasnya itu orang lain juga merasakan sama seperti Nabi SAW bersabda dalam hadisnya al bala'u ya um ya ummus soleh wat bala itu menyeluruh karena satu perbuatan dosa akhirnya turun bala dan bala itu yang mengenai bala itu bukan hanya pelakunya tapi juga orang di sekitarnya juga akan merasakannya jadi nggak ada dosa itu diwarisi tapi akibatnya Akibatnya itu tetap masih dirasakan kalau Allah berkehendak. Kalau tidak berkehendak maka cukup hanya orang yang berlaku saja, yang pelakunya saja. Gitu. Kecuali kalau kebohongan itu adalah suatu kebohongan yang diperbolehkan. Boleh nggak berbohong suatu per, di dalam suatu kejadian atau situasi? Ada diperbolehkan. Kata ulama, diambil daripada hadis-hadis Nabi, disimpulkan bahwasanya berbohong itu boleh dalam berapa hal? tiga hal. Yang pertama, kalau berbohong itu terkait dengan suami istri untuk menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Terkait dengan suami istri yang berhubungan dengan penumbuhan rasa cinta antara keduanya. Jadi jangan salah. Bukan semua kebohongan antara suami istri itu diperbolehkan kebohongan yang terkait dengan menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Misalnya apa? Suaminya berkata kepada istrinya, Aku nggak pernah melihat seorang wanita secantik di kau, misalnya. Padahal jelek gitu. Hidungnya bangir banget, padahal pesek. Kulitnya putih, seputih susu, padahal coklat. Nah, gitu. nah itu nggak apa-apa. Itu namanya jabar khatir. Jabar khatir di antara suami istri itu sunnah hukumnya. Sunnah untuk menyenangkan pasangan. Bukan hanya kepada istri, istri juga pada suami gitu. Memang aku nggak pernah melihat seorang yang gagah sepertimu, seorang yang ganteng sepertimu, itu nggak apa-apa. Jadi silahkan digunakan, walaupun kita e, tidak merasakan seperti yang kita katakan tidak apa-apa. Karena itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Sedangkan menumbuhkan rasa cinta di antara kedua pasangan suami istri hukumnya sun. Sunnah. Karena itu adalah pasangan yang sah. Yang harusnya menjadi sasaran kebaikan kita yang paling utama setelah orang tua. Itu bagi seorang laki-laki. Sasaran utama bagi seorang perempuan adalah suami. Baru kemudian orang tua. Tapi bagi laki-laki orang tua dahulu, baru kemudian keluarganya. Nah, kemudian yang kedua apa? Berbohong ketika di dalam peperangan. Dan misalnya seperti Nabi SAW memberitahukan para sahabatnya besok kita akan pergi ke arah timur padahal ke arah barat. Nah, jadi untuk mengelabuhi musuh itu tidak jadi masalah. Yang kedua, yang ketiga kalau seumpama karena kebaik kebaikan. Nah, itu juga tidak apa-apa. Ada orang mau dibunuh. Kemudian orang yang membunuh itu bertanya kepada kita, "Di mana orang itu?" Saya nggak tahu, padahal dia tahu. Di mana perginya? Ke sana, padahal ke situ. Nah, itu nggak apa-apa. Itu tidak dosa. Selain daripada itu, maka hukumnya dosa itu e, berbohong itu berdosa hukumnya. Begitu pula kalau seumpama berbohong karena untuk me Eh, menyelesaikan antara masalah dua orang yang berselisih. Ada dua orang yang berselisih, kemudian dia datang kepada satunya, dia mengatakan tadi dia cari kamu, dia ingin bertemu denganmu, mau minta maaf sama kamu, padahal enggak. Datang lagi ke satunya juga dikatakan seperti itu juga. Mem, tadi dia menyesal loh, dia pengen datang kepadamu dan dia mau minta maaf pada kamu. Akhirnya timbul rasa, oh kalau gitu aku maafkan. Akhirnya ketika ketemu, maka kedua orang yang tadinya berseteru itu akhirnya saling memaafkan. Itu nggak jadi masalah. Jadi berbohong untuk islah zatil ben itu namanya. Kemudian diantara perkara-perkara yang dapat mencegah banyak rizki atau turunnya rizki itu adalah naumus subha. Nah, yang tidur tuh habis sholat subuh itu hukumnya dapat mencegah turunnya rizki. Naumus sabah yamna'ur rizqa. Tidur di pagi hari itu dapat mencegah turunnya rizki. Tapi bukan sembarang di pagi hari. Maksudnya di pagi hari sini begini. Kalau dia itu tidur setelah isyrok tidak ada masalah. Bahkan sunnah koilulah itu. Koilulah itu adalah tidur sebentar. Waktunya itu antara isyrok sampai zawal. Itu koilulah. Nah, tapi kalau seumpama sebelum kailulah, nah ini sebelum isrok itu yang hukumnya makruh. Habis salat subuh langsung tidur. Nah, jangan habis salat subuh itu kita baca wiridnya dulu sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kita tunggu sampai 16 men menit baru kita sholat duha atau sholat isrok, baru kita tidur nggak jadi masalah. Tapi kalau tidur pada waktu itu habis sholat subuh berarti waktunya cuma sebentar kok. Sholat subuh maksudnya waktunya jam 4 eh, kurang berapa? 5 menit. Jam 4 kurang 5 menit. Sampai kapan? Sampai jam 5 lewat 10. Itu terbit matahari. Tunggu sampai 16 menit. Jadi jam 5 lewat 26 menit. Ah, tidur silahkan. Tapi kalau di musola jangan tidur gitu loh. Kalau di waktu daras jangan tidur. Cuma kalau semua kamu mau di rumah, Semua kamu sudah baca wiridnya mau tidur, ah, silahkan asalkan sudah isyrok. Tapi kalau belum isyarat, nah itu yang dapat mencegah turunnya rizki. Iya kalau rizki yang dimaksudkan itu adalah rizki hisi, nggak ada masalah. Kita masih bisa makan. Tapi kalau rizki manawi, kita diharamkan maufirahnya, kita diharamkan inayahnya, kita diharamkan hidayahnya. Itu yang kita takutkan. Karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidur di pagi hari itu sebelum isyrok itu akan menyebabkan orang itu tercegah daripada rizkinya yang hissi dan maknawi. Nah, jadi kalau rizki jadi masalah, tapi maknawinya ini. Kita ada hubungan dengan Allah. Maknawi ini yang kita jadikan sebagai modal untuk akhirat itu adalah maknawi. Sedangkan yang hissi itu adalah sebagai sarana saja. Tapi modal utamanya itu adalah maknawinya. Hasil daripada rizki hissi itu yang dituju itu adalah maknawi. Dan maknawi ini yang akan tetap kekal. Kalau hissi itu tidak kekal. Kita mendapatkan rezeki berupa mobil, kita mendapatkan rezeki berupa rumah, kita mendapatkan rezeki berupa uang, semuanya itu akan tidak dibawa sampai mati. Tapi kalau rezeki yang maknawi, kita dapat pahala, dapat ma'firoh, turun sakinah, dapat rahmat, dapat hidayat, dapat inayat. Semua itu akan dibawa sampai mati. Nah, oleh karenanya, jadi hendaknya diperhatikan benar, jangan sampai kita tidur setelah sholat subuh sampai waktu ish Kemudian wa kasratun naumi turisul faqra wa faqrul ilmi aidan. Dan banyak tidur itu juga termasuk yang dapat mencegah rizki atau menyebabkan orang itu fakir dan juga dapat menyebabkan orang itu fakir terhadap ilmu. Jadi bukan hanya fakir rizki, tapi fakir rizki dan fakir ilmu. Orang yang banyak tidur itu. Nah, jadi berapa sih kapasitas tidur atau kadar tidur yang cukup untuk kita sebenarnya? Secara kesehatan, itu tidur kita itu hendaknya jangan sampai kurang dari 8 jam. Minimal 6 jam. Nah, kita sudah dapat 6 jamnya itu, sudah. 4 jam malam hari, dua jam siang hari, atau lima jam malam hari, satu jam siang hari. Kalau kita tidur jam sepuluh coba lihat. sebelas dua belas satu dua tiga Jam tiga kita bangun. Berarti berapa jam sudah? lima jam. Siang hari satu jam, berarti enam jam. Itu sudah cukup. Sudah memenuhi standar kesehatan. Kalau soal kita kurang daripada enam jam, ya mungkin ada bahayanya kalau kita tidak terbiasa sebelumnya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, segala sesuatu itu tidak akan membahayakan. Kalau sudah terbiasa, asalkan sesuai dengan kewajarannya. Kalau sama sekali tidak tidur, itu berbahaya. Tapi kalau tidurnya itu dikurangi, tapi terus berkesinambungan, itu nggak jadi masalah. Gitu. Seperti Sri Umar Khattab, dia itu nggak pernah tidur dengan sengaja. Tapi tidurnya dia itu tanpa sengaja, artinya terlelap. Sedang duduk, ketiduran, jadi nggak pernah dia itu merebahkan diri untuk tidur sengaja itu nggak, nggak pernah. Itu setelah beliau itu dilantik sebagai seorang khalifah. Beliau katakan, kalau seumpama aku tidur pada siang hari berarti aku telah melalaikan haknya masyarakatku. Kalau aku tidur pada malam hari berarti aku telah melalaikan bagianku. Sehingga dia itu tidak pernah tidur kecuali karena ketiduran. Ya, jadi dia sedang baca Quran ketiduran, nah, itu seperti itu tidurnya. Jadi nggak pernah tidur itu sengaja dia itu meletakkan kepalanya di bantal. Tapi kita nggak seperti itu. Kita boleh tidur dan harus tidur bahkan untuk mendapatkan kesehatan supaya kita lebih banyak waktu energi untuk kita belajar untuk menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu yang dapat mencegah rezekinya. Coba lihat yang suka-suka tidur itu. Di kelas tidur. Waktu taklim tidur. Di majlis taklim tidur. Lihat aja nasibnya. nggak bakal jadi orang kaya. Kenapa? Karena filsafat orang yang tidur itu adalah orang yang malas. Orang yang malas itu hidupnya itu pasti agak susah. Nah, nah tapi kalau dia itu berusaha. Anda nggak mau tidur di waktu majelis taklim. Hanya waktu setengah jam saja Anda mau tidur. Anda nggak mau. Nah, jadi filsafatnya itu apa? Dia mempunyai jiwa semangat yang tinggi. Dia berusaha. Bukan orang yang gampang mengalah, tapi dia akan berusaha, berusaha. Berusahanya itu yang menjadikan orang dia, dia itu orang kaya dan orang sus, sukses. Tapi kalau nggak berusaha nggak bakal bisa. Anak pengen jadi orang alim tapi nggak belajar, gimana mau jadi orang alim? Anak pengen jadi orang kaya tapi dia nggak bekerja, bagaimana mungkin jadi orang kaya? Nah, orang yang tidur di majlis taklim, orang yang banyak tidurnya, di setiap tempat tidur, di mobil tidur, mau makan tidur, nah, itu luar biasa itu. Gitu time. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang tidak akan sukses hidupnya. Nah, jadi harus mujahadah. Kata mujahadah itu bukan di dalam ibadah saja, tapi dalam segala hal. Kata ibadah itu adalah kata mujahadah itu adalah kunci kesuksesan. Kalau kita sudah mujahadah, melawan, artinya melawan. Jadi kalau bukan pada waktunya tidur, nggak mau tidur. Nah, itu mujahadah itu namanya. Nah, sekarang tidur, nah, itu berarti tidak mujahadah itu ah, bukan cuma mencegah turunnya rezeki, tapi justru memperpendek umur kalau tidur di waktu majlis taklim. Jangan. Oleh karena kita harus berusaha menyelamatkan teman-teman kalian. Coba lihat tuh bagaimana teman-teman kalian berdiri itu mencatat, membangunkan dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kalian sendiri. Untungnya apa? Tanyakan sama kakak-kakak yang berdiri itu, yang mencatat itu. Dibayar berapa sama pondok? Tidak dibayar, tapi hikmah semuanya. Hikmah untuk kalian semuanya. Nah, itulah sifat seorang mukmin, saling membantu di antara sesama. Nah, jadi ingat ya, banyak tidur itu tidak baik. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, kalau kita setiap hari tidurnya 8 jam, kemudian kita berumur 60 tahun, berarti 20 tahun lamanya untuk tidur. Tinggal 40 tahun aja. Padahal kita ini kan sekarang harusnya bekerja, darul amal. Ad-dunya darul amal. La darul jaza. Darul jazanya nanti di akhirat. Nah, kita bisa bayangkan kalau seumpama kita bukan pada tempatnya kita tidur, kita akan merugi. Wal asri innal insana lafi husrin. Semua manusia dalam keadaan rugi. Yang tidur rugi. Yang suka makan rugi. Yang suka jalan-jalan rugi. Semuanya rugi. Kecuali tiga hal. Illa ladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman apa? Iman itu dengan enam rukunnya itu beriman kepada hari akhir. Kalau semua kita tahu kita akan mati sebentar lagi, ada yang mau tidur? Nah, itu artinya beriman itu. Nah, jadi menghindarkan diri daripada banyak tidur, menghindarkan diri pada banyak makan, menghindarkan diri pada banyak main. Karena apa? Dia tahu, dia beriman. Waktu ini sebentar. Jangan berspekulasi dengan waktu yang ada itu. Gitu. Kemudian wa amilus solihat dan selalu beramal soleh. Karena beriman landasannya maka dia itu selalu beramal soleh. Ditambah lagi watawa sobil haki watawa sobis sober. Nah, ini tiga orang yang tidak akan rugi. Semoga kalian semua termasuk yang bertiga ya. wagalal gail sururun nasi filub silibasi wajam ul ilmi ilmi kinnu asi nuasi. min al husrani anna layaliha tamurru bila naf'in wa tusabu minal umri. Qumil lail ya hadza la'allaka tarshudu ila kam tanamul laila wal umru yang fudu. Katanya, kesenangan orang itu ketika memakai pakaian. Memakai pakaian itu adalah sebuah kesenangan. Jadi kalau pakai pakaian baru, bersih, harum, senang kan pakai pakainya kan? Nah, itu ketika kita memakai pakaian yang bersih, yang harum, yang bagus, pasti kita merasakan senang, gembira. Wajamul ilmi fitar kinuasi. Kalau orang mau mengumpulkan ilmu, caranya apa? Harus meninggalkan ngan mujahadah itu maksudnya itu. Nah, bahkan ilmu itu mengatakan akti kullak fasawfa ba'di. Kasihkan semuanya untukku, maka aku berikan sebagian daripada aku. Nah, tapi kalau kasihkan waktu taklim ini dikasihkan. Nah, ini bukan waktu taklim itu kasihkan waktu kalian untuk ilmu, akan diberikan ilmu. Ini waktu taklim nggak dikasihkan, Bagaimana ah, gimana mau dapat ilmu gitu loh. Nah, jadi kasihkan semuanya waktuku, waktumu, pasti aku akan berikan sebagianku, kata ilmu. Ali bin al-Khusran, bukankah orang yang rugi? Anna layaliha, malam-malamnya. Tamurru, berlalu bila naf'in tanpa manfaat. Waktu sabu minal umri, padahal itu dihitung daripada umur. Kalau kita ditanya, berapa umurmu? Saya 17 tahun. 17 tahun itu tidurnya dihitung apa enggak? Apa 17 tahun selain tidur? Kalau dengan kalau seumpama tidurnya saja berapa tahun? Nah, itu. Kan rugi kita. Apalagi tidurnya tanpa niat yang soleh, soleh. Nah, jadi harus tidurnya pun juga niat soleh supaya tidur kita itu menjadi ibadah. Tapi tanpa niat soleh pun untuk kalian tidurnya itu adalah tasbih, tidurnya itu ibadah karena kalian talibul ilim. Nah, walaupun tanpa niat gitu. Kalau talibul ilim. Tapi tidurnya itu pada tempat tempatnya. Kapan waktunya tidur? Waktunya tidur itu jam 10 sampai jam 3. Kalau siang jam 1 sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam 3. Nah, gitu. Tapi kalau seumpama bukan waktunya tidur, tidur. Ah, ini yang termasuk yang khusron itu namanya. Gumil bangun malam hari. Ya haza, wahai orang ini. La'allaka tarsudu, semoga kamu itu mendapatkan hidayah. Ila kam tanamul laila wal umru yang fudu. Sampai kapan kamu itu akan tidur malam? Sedangkan umur itu akan habis sia-sia begitu saja. Nah, kemudian antaranya juga adalah wanomu urianan tidur dalam keadaan telanjang. Hmm, hati-hati ya. Dan nah, menjadi tidur dalam keadaan telanjang itu bikin orang fakir. Apalagi perempuan. Jadi hati-hati karena di antara yang e, perkara-perkara perkara -perkara yang menyebabkan jin itu senang kepada seorang wanita itu ketika itu terbuka auratnya. Nah, apalagi tidur dalam keadaan telanjang, itu bisa datangi jin itu nanti itu. Wal baul uryanan begitu pula kencing dalam keadaan telanjang. Kencing apa yang telanjang gitu loh. Nah, jadi buka saja celananya, oh, udah kencing, enggak usah sampai telanjang. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu fakir. Wal aklu jamban wa mangkaban ala jambin. Nah, begitu pula makan sambil berbaring. Nah, itu itu juga termasuk yang menyebabkan orang itu akan tercegah rezekinya. Jadi, kalau kita makan hendaknya kita makan dalam keadaan du duduknya yang terbaik adalah duduk if tiros atau tawarruk. Nah, kenapa? Dapat mencegah yang namanya makan itu jadi sedikit. Nah, apalagi kalau semua mau diangkat kaki satu itu, tapi kalau di Indonesia itu Eh, kurang pantas, kurang sopan katanya orang. Tapi kalau sendiri makanya kita begitu, makanya sedikit. Tapi kalau kita makannya bersila, banyak makannya. Gitu. Nah, jadi kalau makan tuh duduk iftirah sambil makan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu dapat rezeki yang banyak. Tapi kalau tidurnya, kalau makannya itu dalam keadaan berbaring, bisa menyebabkan perutnya besar, bisa menyebabkan rezekinya itu ser seret. Wa tahawun bisa saqatil maidah. Nah, ini ini juga termasuk yang menyebabkan orang, tercegah rezekinya itu kalau makan itu enggak bersih. jadi ada butir-butir itu dipilih habis makan itu dipilih-pilih, udah itu dimakan. Nah, kalau habis makan itu jangan langsung cuci tangannya tapi di jilat dulu. Itu Nabi SAW yang mengajarkan, jangan katakan wah cuci menjijikan enggak. Ini ada sesuatu yang disunahkan oleh Nabi. Sesuatu yang disunahkan oleh Nabi itu adalah yang paling sempurna daripada tindakan manusia. Kemudian waharku kasril basoli wasaum. begitu pula kalau suami kita itu menguliti, membuka kulitnya bawang putih ataupun bawang merah jangan dibakar. Itu menyebabkan rezeki kita itu tercegah. Bisa menyebabkan orang itu diharamkan daripada rezeki atau fakir. Ya. Wakan sulbait bil mindil. Ah, hati-hati. Kalau nyapu itu dengan sapu, jangan nyapu dengan baju, nyapu dengan serbet. Nah, karena apa serbet itu bukan untuk nyapu. Jadi maksudnya itu kalau kita itu menyapu, nyapu yang benar-benar gitu. Artinya kalau seumpama kita itu nyapu dengan baju, lalu kita pakai baju yang kotor. Nah, itu menyebabkan orang itu fagar. Wa kansul bait Nyapu rumah malam hari itu juga menyebabkan rezekinya seret. Nah, jadi kalau mau nyapu kapan? Pagi hari, siang hari, sore hari silahkan. Tapi kalau malam hari emang nggak ada pekerjaan lain apa? Nah, gitu. Jadi jangan kita itu menyapu pada waktu malam hari. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah taala semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita sengsara di dunia sampai di akhirat. Al-hadiniyah wa niyatin salihah salih al-fatihah.